Jimat punya cerita dengan judul Wanita Misterius dalam Taksi. Cerita ini dikirimkan oleh Denny Prasetyo di Tandes, Surabaya. mistis kali ini dialami oleh seorang supir taksi kelas silver, tepatnya di kota Surabaya. Sebut saja namanya Edi Subagio, yang akrab disapa Edi. Ia menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya ini kepada pendengar acara jimat di radio Istana FM Bujonegoro. Begini kisah lengkapnya. Thank menyeramkan yang terjadi pada bulan Februari 2017 di malam hari nan sunyi. Kala itu Edi baru saja selesai mencuci taksinya. Setelah taksi ia cuci bersih, kemudian Edi duduk di atas kap mesin taksinya yang berada di pinggir jalan. Saat itu Edi duduk menghadap ke arah depan sambil menyenderkan punggungnya pada kaca depan mobil untuk menghilangkan rasa lelahnya setelah mencuci mobilnya di tengah malam. Kok tumben? Ngene kok sepi banget. Orang penumpang babar belas. Ngene mari mare dompet serat. Secara tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang wanita yang membuka pintu belakang taksinya Edi terhenyak kaget setelah wanita itu membuka pintu belakang taksinya. Lalu Edi menoleh dan menyapa. Loh, ajeng numpak taksi nggih, Mbak? Iya, Mas. Jawab wanita itu dengan kalem. Arep teng pundi, Mbak? Tolong sampai antarno aku nang Tengger yo. Perlu diketahui bahwa Tengger yang dimaksud bukan daerah pegunungan Tengger yang ada di Lumajang, melainkan Tengger adalah nama sebuah perumahan di daerah Manuan, Surabaya. Menurut Edi, jarak dari lokasi tempat wanita itu mulai naik ke daerah Tengger hanya sekitar 4 km. Edi lalu menyanggupinya. Kemudian wanita yang menggunakan baju hitam berlengan panjang dan rambut terurai sepinggang serta berparat cantik itu pun masuk ke dalam taksi. Edi penasaran dan menanyakan. Sampai mau neng kene numpak opo mbak? Wanita misterius yang sedang duduk persis di belakang supir itu pun hanya terdiam. Tak lama kemudian, Edi mulai mencium bau parfum yang sangat menyengat. Bau bunga jelasnya. Begitu menyengatnya bau parfum yang ia cium, Hingga Edi pun menanyakan lagi kepada wanita yang selalu diam itu. Nuan sewu mbak, sampean damel parfum nopo nggih? Tanya sang supir taksi. Namun untuk kedua kalinya, wanita itu pun tak menjawab pertanyaan Edi. Setelah beberapa waktu berselang, sampailah taksi itu di sebuah perumahan di daerah Tengger seperti yang dimaksud. Saat berada di depan rumahnya, Kemudian wanita misterius itu membayar biaya taksinya dan keluar dari mobil. Sesuai prosedur taksi silver, sang sopir tak boleh meninggalkan konsumennya sebelum konsumen yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Setelah wanita misterius itu masuk ke dalam rumah yang berada di tengah perumahan itu, Edi lalu menancap gas mobilnya lagi dan meninggalkan rumah konsumen yang aneh itu. Namun apa yang terjadi berikutnya? Edi hanya berputar-putar di jalanan yang berada di dalam perumahan itu. Ia tak dapat menemukan jalan keluar dari perumahan selama berjam-jam lamanya. Edi eh, tampak kebingungan. Waduh, ya apa iki? Kok dalane muter-muter kaya ngene? Wis ket mangaku kok ra iso metu saka perumahan iki. Umamnya dalam hati. Edi eh, mulai curiga. Wah, kaya ana sing beres iki. Lalu Edi mulai mencopoti baju dan celananya di sebuah jalanan yang gelap hingga telanjang. Kemudian ia memakai kembali semua pakaiannya namun kini dalam keadaan dibalik yaitu sisi luar pakaian berada di dalam. Begitu pula celananya. Menurutnya dengan cara itu bisa dianggap manjur agar tak terkena hal mistis yang mempengaruhinya. Tak berapa lama, akhirnya ia berhasil bertemu dengan seorang satpam. Lalu ia bertanya kepada satpam, "Pak, arah kota Surabaya lewat pundi nggih?" Oh, sabarnya ngetan terus, Mas. Ngapunten, Pak. Niki daerah pundi nge. Niki daerah Bunder Lamongan, Mas. Loh, Lamongan? Sang supir taksi silver itu seketika kaget. Padahal darah tengger manuan yang dimaksud oleh wanita itu tak jauh dari awal pertama. Ia mengantarkan wanita misterius itu. Sedangkan bunder Lamongan jaraknya agak jauh karena harus memutar. Sopir taksi itu pun bergumam lagi dalam hatinya. Waduh, si loko iki. Wong itu sing tak tenong mesti wong gak beres iki. Malah aku kesasar kaya ini. Namun Edi berusaha tidak mempedulikan hal itu dan terus menyetir taksi silvernya melaju di jalanan yang sunyi. Tak lama kemudian Edi bertemu dengan sebuah warung kopi lalu ia mampir untuk menenangkan dirinya. Mobil taksi ia rapatkan ke bau jalan dan parkir. Lalu Edi menyeberang jalan menuju ke sebuah warung kopi yang berada di seberangnya. Setelah memesan secangkir kopi dan menyeruputnya untuk menghilangkan bingung dan takutnya, sang penjual kopi tiba-tiba berkata, Taksimu itu ada wonge, kok sampai tinggal ngopi. Hedi eh, semakin heran dengan perkataan penjual kopi itu. Dia menengok ke arah taksinya dan tidak melihat siapa-siapa di dalam mobil. orang sopo-sopo Pak. Lah aku mau sik tas ngeduno penumpang kok. Persis di sebelahnya seorang pembeli lain yang sedang makan nasi goreng juga mengungkapkan hal yang sama. Angge Pak. laniku penumpangnya. tasik lungguh ning bangku mburi Edi langsung keluar warung dan mengecek kembali taksinya. Dan hasilnya memang tak ada orang di dalam taksinya itu. Setelah ngopi, Edi pamit dan kembali mengendari taksinya meluncur ke arah Surabaya. Kala itu sudah memasuki waktu dini hari. Tak lama kemudian dari kejauhan Edi melihat seorang ustadz di pinggir jalan dan menyetop taksinya. Sang ustadz membuka pintu belakang taksi itu. Belum saja Ustadz masuk ke dalam taksi, tiba-tiba Ustadz itu berucap, Loh pak, niki kok wonten penumpangi, mengko bayare pripun. Edi eh, langsung kaget dan menoleh ke bangku belakang. Apa yang dibilang oleh Pak Ustadz adalah benar. Ada orang tak dikenal sedang duduk di bangku belakang, persis di belakang supir. Setelah berusaha melihat muka penumpang yang dimaksud, Edi terperanjat bahwa apa yang ia lihat adalah wanita yang tadi ia antar sebelumnya, sang wanita misterius itu. Seketika kaki Edi lemas hingga kopling dan gas yang ia injak tak stabil dan mesin seketika mati. Tubuh Edi gemetaran sekali, bahkan sampai kencing di celana saking ketakutan. Pak Ustadz merasakan ada suasana yang tidak beres. Lalu ia bertanya kepada wanita yang sedang duduk di kursi belakang. Sampai lau pokok melok bapak supir taksi ki. Tanya Pak Ustadz kepada wanita itu. Edi menggambarkan apa yang terjadi dan ia lihat mirip seperti sebuah acara mistis di sebuah televisi swasta. Kemudian wanita itu menjawab, "Mas iki wonge apik kok. Yura ya popo apa aku melok." Jawab wanita berambut panjang tersebut dengan suara berat menyeramkan. wanita itu disuruh pindah oleh Ustadz, tapi ia tidak mau. Tapi iki kutu kalamu, Mbak. Ustadz itu menerangkan kepada wanita misterius itu. Orang urus, pokoknya aku melu. Bentak wanita itu sambil menunjukkan raut wajah penuh amarah. Sorot matanya berwarna merah dan wajahnya tampak pucat mengerikan. Aku bakal melu wong iki rongulan. Pesan cerita ini tak dijelaskan oleh Eddie. Apa setelah kejadian terakhir ini dan bagaimana nasib Ustadz yang menyetop taksinya? Apa ia tetap ikut taksi itu atau tidak? Dan bagaimana maksud wanita itu untuk ikut kepadanya selama dua bulan? Serta dalam bentuk apa wanita misterius itu ikut? Menurut pengakuan Eddie, selama wanita misterius itu ikut dengannya, Sopir taksi itu tak merasakan susahnya untuk menarik penumpang. Uang hasil ia menawarkan jasa angkutan umum kelas bisnis itu kepada masyarakat kelas menengah selalu lebih dari setoran semestinya yang telah dipatokkan oleh perusahaan taksi di setiap harinya selama dua bulan. Hedi mengakui bahwa kejadian itu berlangsung selama dua bulan lamanya. Setelah hari terakhir, Wanita yang bisa disebut sundel bolong itu minta diantarkan pulang ke sebuah pemakaman yang dikenal angker. Sundel bolong itu memberitahu Edi bahwa rumahnya ada di pohon beringin yang terletak di tengah pemakaman. Setelah selesai mengantarkan Sundel bolong, dalam perjalanan pulang Edi mengalami kecelakaan. Ia menabrak seorang yang sedang minum minuman di pinggir jalan. Namun kecelakaan yang ia alami ini tak sampai memakan korban jiwa. Dari pengalaman pertamanya pada saat mengantarkan wanita berambut panjang itu ke sebuah perumahan daerah Tengger, Edi mengakui bahwa uang yang diberikan untuk membayar taksi adalah uang asli. Dan muka wanita misterius itu dapat terlihat dengan jelas dan berwajah cantik. Itulah cerita singkat tentang wanita misterius di dalam taksi bersama tim Cimat. Salam Cimatres, salam misteri. Au.